Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila Pertemuan terakhir kita telah membahas tentang masalah ilmu yang terbagi menjadi dua yaitu apa? Mbak Mujahid Doruri dan nadori Ilmu yang doruri itu yang bagaimana saja? Yang semua orang tahu tidak itu mengamalkan dan tidak butuh tadi. Nah, ya sesuatu ilmu yang secara mudahnya, ya, secara umum keumuman manusia tahu. Saya tidak membutuhkan berpikir-pikir terlebih dahulu, tidak membutuhkan pengamatan tidak pula dibutuhkan untuk meminta jadi. Nah, Nah ilmu daruri ini ya bisa terwujudkan dengan beberapa hal yaitu apa saja Arif dengan akal contohnya ilmu daruri yang ya ditunjukkan oleh akal contohnya apa? Hah? Hmm. Api itu panas nanti dengan yang lain. Yang ditunjukkan dengan akal ya nggak akan mungkin orang yang menyangkal dan nggak butuh ya dalilnya apa? Tidak ada pertanyaan itu. Nah, itu wajib itu lain lagi nanti yang ditunjukkan oleh akal lima itu lebih banyak dari dua ya kan ya baik sesuatu yang seluruh semuanya itu lebih banyak daripada sebagian ini sesuatu ditunjukkan oleh akal ilmu yang berlumi yang kedua apa Abah Muhammad yang menunjukkan ilmu daruri atau contoh ilmu daruri ditunjukkan dengan apa? Dengan indera, dengan panca indera contohnya tadi yang disebutkan Arif. Ya, api itu panas. Nah, yang ketiga apa bagaimana? Dengan kabar yang mutawatir yang tidak akan mungkin ya terjadi kesepakatan untuk berdusta sehingga sesuatu yang pasti yang doruri contohnya Salat itu wajib Nah, salat lima waktu itu wajib Muhammad Sallallahu alaihi wasallam itu Rasulullah Baik Kemudian jenis ilmu yang kedua apa? Nanti Nazari itu yang bagaimana? Membutuhkan pengamatan dan niat diminta pendalilan. Nah, contohnya Nah, ya niat itu ya disyaratkan dalam sholat ini Wajibnya niat Di dalam sholat Naam Wajibnya Membasuh muka ketika wudhu Dan seterusnya Dari hal-hal yang dibutuhkan dari Dan dibutuhkan pengamatan pada Baik, kita juga telah masuk pada pembahasan kalam yang pembahasan ini Alhamdulillah Disebutkan dalam ilmu usul fiqh Menunjukkan apa? Abdurrahman Dalam usul fiqh ada pembahasan kalam Ada hadis pembahasan nafsu penderitaan kecuali Nah, Nah, untuk menunjukkan bahwasannya dasar dalam memahami usul fiqh itu sangat ya bergantung pada pemahaman lughah. Kemarin telah kita lewati tiga ilmu utama yang menjadi ya pondasi usul fiqh yang pertama lughah Arabiyah. Ini harus seorang memahami lughah Arabiyah untuk bisa mumpuni dalam usul fikih. Makanya ya diselipkan pembahasan kalam karena ini harus ya dipahami dengan sepaham-pahamnya. Yang kedua apa? Tiga ilmu yang menjadi fondasi usul fikih. Tadi pertama lughah Arabiyah. Yang kedua apa? Hasan. apa ada ilmu fikih itu sendiri ya pembahasan fikih, pembahasan akal fikih, akal fikih ya, hukum-hukum fikih. Kemudian yang ketiga apa? dengan ilmu maqasid syariah, mengetahui tujuan-tujuan syariah Sehingga tidak sembarangan dalam memahami dalil ya, Tayyib tidak sembarangan dalam memahami dalil. Kalau seorang tidak mengetahui maqasid syariah, dapat dalil ya langsung saja dicomot tanpa butuh berpikir yang dimaksud oleh dalil ini apa. Nah, susunan paling sedikit dalam bahasa Arab ya sehingga disebut kalam terdiri dari apa? Kamu minimal ya susunan di sukut kalam terdiri dari satu isim atau satu fiil kemudian atau terjadi apa teman dua isim saja ya. minimal dari dua kata berarti ya ismail atau isim wa fiil contoh kalam yang terdiri dari dua isim saja. Apa itu? Apa sifatnya? Hada masjid Nah, ya harga masjid Itu terdiri dari dua isim, isim dhamir dan uh, isim isyarah dan ya masjid yang terdiri dari ya fi'il dan isim. Apa contohnya? Lutfi. Doroba Zaitun. Nah. Tapi masih ikut tanya-tanya lagi memukul siapa? Hah? Kalau dikatakan Doroba Zaitun Orang yang mendengar akan bertanya mukul siapa? Berarti cari isim eh cari fiil yang lazim yang tidak membutuhkan objek. Contohnya apa? Qama zaitun. Qama zaitun. zaitun. Kita masuk pada pembahasan berikutnya karena insya Allah itu telah kita lewati dalam pembahasan nahwu. Qala rahimahullah ta'ala wa wahidul kalami kalimatun wa hiya lafzul mawdu'u li ma'na li ma'na mufrad wa hiya imma ismun aw fi'lun Au harfun Kemudian setelah beliau menjelaskan bahwasanya kalam dalam istilah adalah al lafdu al-mufid setelah kita lewati tidak bisa mufid kecuali apabila murokab tersusun. Ya berarti suatu lafaz yang tersusun dan memberikan faedah dalam bahasa Arab. Nah, nah sekarang ya wahidul kalam kalimah Kalam Alhamdulillah telah kita ketahui dia harus merokap Ya Satu unsur dari kalam itu Yang menyusun kalam itu namanya kalimat. Karena kalam telah kita ketahui tadi dari beberapa unsur Berarti karena harus merokap Nah Ya Penyusun-penyusun kalam ini Alhamdulillah unsur-unsur penyusun kalam ini Satu persatunya dinamakan apa? dinamakan kalimah. Ini yang ingin dimaksudkan oleh Syekh dengan wahidul kalami kalimah. Misalnya, contoh tadi, Doroba Zaidun Kalban. Zaid memukul anjing. Ya, ini kalam. Kemudian wahidul kalam yang dimaksud adalah ya Penyusun kalam ini satu persatunya disebut kalimat berarti doroba disebut kalimat ya Muhammadun disebut kalimat kalban disebut kalimat paham Wahia sekarang kalimat itu pengertiannya apa? Al-lafzul mawdu'u lima makna mufrad. Yaitu suatu lafaz yang diletakkan untuk makna mufrad. Yaitu makna yang belum tersusun. Mufrad di sini adalah makna yang belum tersusun lawan dari murakkab atau dilakukan isim mufrad yang kita bahas dalam pembahasan macam-macam isim berdasarkan penunjukan jumlahnya. Kita harus paham peletakan suatu istilah ya, sehingga tidak tercampur-campur. Makna alam dulu mawdu'u li makna mufrad Maksudnya adalah lafaz yang diletakkan untuk makna mufrad yaitu makna yang belum tersusun. Jadi dia dengan sendirinya telah menunjukkan makna tanpa disusun tapi tentunya maknanya belum bisa mufid belum bisa memberikan faedah secara sempurna. Misalnya Muhammadun ini ya lafaz mufrad. Taib memberikan faedah apa? Tidak bisa memberikan faedah sempurna. Tapi diketahui maknanya tidak diketahui yaitu seorang yang bernama Muhammad. Paham? Juga misalnya masa jidu ini lafaz ya yang diletakkan untuk makna apa? selain murokab dia sudah menunjukkan makna dengan sendirinya tanpa disusun masa jidu walaupun maknanya jamak ikhwanifillah tapi masuk dalam kategori kalimat. Karena makna mufrad di sini yang dimaksud bukan penunjukan jumlah, bukan lawan dari jamak, tapi mufrad di sini adalah lawan dari murakkab. Paham? Nah, wahia kalimat itu berarti imma ismun, atau fi'lun, atau harfun. Kemungkinannya adalah isim atau fi'il atau huruf. Karena kalimat dalam bahasa Arab tidak keluar dari tiga perkara ini. Ya kalimat dalam bahasa Arab cuma tiga isim, fi'il atau huruf. Jadi dari perkataan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah taala ini yang perlu dipahami yaitu makna wahidul kalam yang dimaksud dengan wahidul kalami kalimah kalian pahami sebagaimana penjelasan tadi. Kemudian makna kalimah itu yang dikatakan oleh Syekh Alamdul lafzul li makna mufrad. Mufrad di sini bukan yang dimaksud adalah isim mufrad yang menunjukkan makna tunggal, menunjukkan makna satu yang merupakan lawan dari jamak Tayyib, ini mufrad satu, ini musanna, ini jamak bukan. Tapi makna mufrad di sini lawan dari murakkab. Intinya suatu lafaz yang diletakkan untuk suatu makna yang bukan murakkab. Paham? Taib. Dan perlu diketahui ya bahwasanya Pengertian kalimah ini adalah pengertian kalimah menurut ulama lughah Arabiyah, terkhususnya menurut nahwu. Adapun kalau kita melihat penggunaan kalimah dalam dalil-dalil syar'i, maka kita akan mendapati bahwasanya kalimah yang diinginkan adalah jumlah mufidah, yaitu kalam itu sendiri. Dalam ayat misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fi ma taraktu. Kemudian Allah jawab apa? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak. Itu adalah itu hanyalah kalimat yang diucapkannya. Jadi kalimat yang dimaksud di sini bukan sekedar apa lafaz yang belum tersusun yang tidak dipahami faedahnya. Tapi kalimat yang dimaksud dalam ayat ini adalah kalimat yang sempurna dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Arab jumlah mufidah yaitu perkataan mereka ya rabbirji'un la'alli a'malu salihan bima panjang tapi Allah katakan indah kalimat juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan asdaqu kalimatin qalaha al-arab kalimatul latin. Ala kullu syai'in ma khalallahu batil. Sebenar-benar kalimat yang dikatakan oleh orang Arab, penyair Arab adalah kalimatnya latin yang mengatakan ala kullu syai'in ma khalallahu batil. Ketahuilah segala sesuatu selain Allah itu batil. Maksudnya sembahan-sembahan selain Allah itu batil. Rasulullah katakan perkataan ini dengan kalimat. Yang dimaksud adalah kalimat yang sempurna atau jumlah mufidah. Paham? Jadi ini tanbih juga untuk kita pahami penggunaan istilah kalimah Ikhwanifillah dalam istilah nahwu Yang dimaksud kalimah adalah kata dalam bahasa kita Tapi dalam lisan syara' dalam istilah syariat Pada dalil-dalil Alkitab maupun As-Sunnah Kalimah dimaksudkan adalah kalimat yang sempurna dalam bahasa kita Atau dalam bahasa Arab disebut kalam atau jumlah mukidah Paham? Nah mendudukkan masing-masing suatu istilah pada tempatnya ini penting sehingga seseorang tidak rancu. Qala rahimahullah ta'ala فالاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمان Beliau sekarang akan memerinci masing-masingnya Karena kalimah dalam bahasa Arab atau kata ya dalam bahasa kita terdiri dari tiga macam isim, fiil dan huruf. Sekarang beliau akan memerinci isim. Isim maknanya adalah kata yang menunjukkan makna fi nafsihi dengan sendirinya. Min ghairi isy'arin di zaman tanpa ada keterkaitan dengan zaman. Baik, dari batas ini Alhamdulillah ya, Syekh mengatakan madalla ala makna fi nafsihi yaitu dengan sendirinya kata itu bisa menunjukkan makna untuk membedakan dengan huruf. Karena huruf tidak akan bisa menunjukkan makna dengan sendirinya tanpa bergabung dengan yang lain. Ini fungsi fungsi kalimat fi nafsihi. Min ghairi isy'arin di zaman tanpa ada keterkaitan dengan zaman untuk membedakan dengan fiil. Karena isim nggak ada keterkaitan dengan zaman, sedangkan fiil berkaitan dengan zaman baik sekarang, lampau maupun yang akan datang. Ini jelas dalam pelajaran tahu telah kita lewati. Sekarang beliau akan masuk pada pembagian isim tapi pembagian yang berhubungan dengan usulul fiqh yaitu pembagian isim dari sisi maknanya. Adapun pembagian isim dari sisi penunjukan jumlah ini bukan urusan usul fiqh. Ini urusan ilmu nahu seperti mufrad, dan jama ini urusan nahu. Kemudian juga isim nakirah dan ma'rifah ini urusan urusan nahu. Yang menjadi urusan ilmu usul fiqh adalah dari sisi dalalah penunjukan makna isim itu. Syekh mengatakan wahwa salah satu anwa. Ya, isim itu terbagi menjadi tiga macam. Al awal ma yufidul umum yaitu isim-isim yang memberikan faedah umum. Kal asma'il mausulah seperti isim-isim mausul. Ini memberikan makna umum. Misalnya Allah Subhanahu wa taala katakan ikhwanifillah ya ayyuhalladzina amanu. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, alladzina. Ini isi mausul menunjukkan mana umum semua orang yang beriman. Taib semua orang yang beriman besar kecil tua muda. Taib budak ataupun yang merdeka di negara manapun. Ketika Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu maka semua yang memiliki sifat iman terpanggil dengan ayat ini. Ini isim mausul memiliki makna umum. Dan insya Allah taala nanti akan kita ketahui isim-isim yang memiliki makna umum sehingga harus ditetapkan keumumannya tidak boleh keluar dari sifat umum tersebut kecuali dengan dalil. Yang kedua, asani mayufidul itlaq yang memiliki makna mutlak, tidak ada ya pembatasan ini dan itu. Memiliki makna mutlak. Karena kirah fi siyaqil Seperti nakirah yang datang dalam konteks penetapan Isim nakiroh datang dalam konteks penetapan misalnya ya dalam bentuk ya tentang dalil hukum kafarah apabila fatahriru raqabah fatahriru Allah katakan ya diantara bentuk kafarah adalah membebaskan budak tahri rokobah di sini nakirah datang dalam konteks penetapan yaitu penetapan pembebasan budak. Rokok batin ini roh mutlak ekonifilah yaitu apa saja dari budak baik laki-laki perempuan yang penting budak siapa saja apakah namanya Muhammad Zaid atau ya Amr dan seterusnya ini namanya mutlak Contoh yang lebih mudah Ikhwanifillah Karena kita harus bisa membedakan Makna umum dan makna mutlak Yang dimaksud makna umum Ikhwanifillah yaitu Yang dimaksudkan ada sesuatu yang menyeluruh Ini umum namanya Ketika dikatakan Ya ayyuhalladzina amanu Ini mencakup semua orang yang beriman Tayyib. Demikian pula misalnya dalam surat Al-Asr wal asr innal insana lafi khusr. Di sini ada yang memiliki penunjukan umum yaitu al istighraqiyah al insan mencakup semua manusia tidak ada yang terkecuali sampai datang dalil pengecualian. Tapi kalau mutlak ekonomilah ya mutlak Pencakupan ini adalah pencakupan bukan menyeluruh tapi pencakupan yang sifatnya apa badani. Dalam artian dia siapa saja yang masuk kategori rokobah ini bisa untuk dijadikan sebagai kafaroh sehingga dia dimerdekakan. Ketika dia dimerdekakan bisa menjadi kafaroh. Contoh yang mudah misalnya seorang mengatakan akrim rajulan muliakanlah satu orang laki-laki. Akrim rajulan. Ini namanya mutlak. Kenapa? Karena ya kata rajulan datang dalam konteks apa? Penetapan. Ya, akrim rajulan. Penetapan untuk ya memuliakan. Maka rajulan ini mutlak nggak ada batasan apakah ya rojulan yang sifatnya tinggi atau sifatnya gemuk atau warnanya putih atau warnanya hitam tidak ada namanya mutlak jadi sesuatu yang mutlak itu sesuatu yang belum terbatasi dengan sesuatu ini namanya mutlak jadi yang penting dia memuliakan satu orang misalnya di masjid tersebut ada 100 orang kemudian ada perintah mengatakan akrim rojulan maka Mana saja dari seratus itu dia ambil satu, kemudian dia muliakan, dia sudah menunaikan perintah. Paham? Ini contohnya. Demikian pula dalam ayat tadi Fatah hari rokobah perintah untuk membebas, membebaskan budak. Maka budak mana saja yang dia bebaskan, maka telah memenuhi perintah. Paham? Ini namanya mutlak. Adapun umum ini beda. Ketika Allah katakan ya atau misalnya datang perintah ya akrimil ladina jauh min Indonesia akrimil ladina jauh min Indonesia muliakanlah orang-orang yang datang dari Indonesia Berarti perintah ini tidak akan tertunaikan sampai dia memuliakan semuanya yang datang dari Indonesia. Karena Allah alladzina jauh yakni alladzina ini memiliki makna umum. Tayyib. Muliakanlah semua yang datang dari Indonesia berarti nggak bisa tertunaikan perintah itu sampai memuliakan semuanya yang datang dari Indonesia. Paham? Ini bedanya makna umum dan makna mutlak. Yang ketiga, adalah ma yufidul khusus yang memiliki faedah khusus. Kal a'lam seperti nama-nama. Seorang diberi nama Muhammad yang ini memiliki faedah khusus yaitu hanya Muhammad ini yang dimaksud. Tidak ada yang lain. Nah, jadi ini pembagian isim yang perlu kita ketahui dari sisi dalalahnya Ya, Ya karena bukan bukan urusan usul fiqh membagi isim dari sisi jumlah ya penunjukan jumlahnya apakah mufrad mutan atau jamak nakirah atau ma'rifahnya pembagiannya yang dibutuhkan di sini dari dalalah isim tersebut penunjukannya apa ingat ingat menunjukkan tiga yang menunjukkan umum menunjukkan itlaq dan menunjukkan khusus Qala wal fi'lu dalla ala ma'na fi nafsihi wa ash'ara fi hay'atihi bi ahadil azminati thalatha. Fi'il yaitu kata yang menunjukkan suatu makna dengan sendirinya. Yakni tanpa harus bergabung dengan kata yang lain dia sudah bisa menunjukkan makna sama dengan isim dan batasan ini untuk mengeluarkan huruf karena huruf tidak akan bisa menunjukkan makna sampai bergabung dengan isim atau fiil. Wa asyara bihayatihi bi anadil azmilati salaka Dan bedanya dengan isim ikhwanifillah untuk fiil ya, bentuknya tersebut ya terkait dengan salah satu zaman yang tiga atau dengan kata yang lebih mudah bahwasanya fi'il adalah suatu kata yang memiliki makna dengan sendirinya dan mempunyai keterkaitan dengan zaman yang tiga dengan salah satu zaman yang tiga wahwa imma maldin yaitu zaman yang tiga yang dimaksud adalah kemungkinannya zaman madi zaman lampau yang telah lewat ka fahima seperti contoh fahima telah memahami telah lewat berarti sudah paham al mudhari atau fi'il mudhari yang memiliki makna sedang dilakukan atau akan datang hamu seperti contoh hamu dia sedang memahami atau akan memahami. al amrin atau yang ketiga amr. Dan amr tidak akan mungkin menunjukkan kecuali untuk yang akan datang ya karena apa maknanya tolak belum terjadi tolak husulil fi'l ya permintaan untuk apa dilakukan suatu perbuatan misalnya ka ifham seperti ifham pahamilah Tain ini insya Allah kita sudah lewat pada pembahasan nahu. Namun yang perlu kalian perhatikan yaitu kalimat syah setelahnya. Ini pembahasan yang baru. Qal wal fi'lu bi aqsamihi yufidul itlaq fala malahu. Dan fi'il dengan keseluruhan macam-macamnya memiliki faidah mutlak maka tidak ada keumuman bagi isim. tayyib. Jadi e, apa tidak ada keumuman bagi fiil. Jadi fiil yang tiga itu malti, Mundore, amr itu penunjukan maknanya adalah makna mutlak ikhwanillah, bukan makna umum. tayyib. Tapi apa yang dikatakan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah taala Ya, ini adalah salah satu pendapat dalam masalah tersebut Ikhwanifillah Yaitu apakah fi'il itu bisa menunjukkan mana umum atau tidak Ini masalah khilafiyah di kalangan usuliyin Dan wallahu ta'ala a'lam Yang rajin dalam masalah ini Ikhwanifillah Bahwasanya Fi'il bisa menunjukkan makna umum Akan tetapi harus ada korinah Dan ini juga disampaikan oleh Syekh dalam syarat ya. Dan perkataan Syekh di bawah Yang menunjukkan makna mutlak Tidak ada pengumuman badannya ini Ketika fi'il tersebut Tanpa ada korinah Datang tanpa korinah yang menunjukkan makna umum Baik. Makna mutlak ikhwanillah tadi kalian sudah bisa membedakan makna mutlak dan makna umum. Misalnya seorang mengatakan ya sama arifun yaumal itsnin. Ya, arif puasa hari Senin. Ini menunjukkan makna mutlak yaitu bahwasanya arif telah puasa hari Senin. Pokoknya Anda telah puasa di Senin, entah Senin yang mana. Senin yang kemarin, atau kemarinnya, atau dulu. Tidak menunjukkan makna bahwasanya Arif puasa setiap hari Senin. Ya tidak. Tidak ada makna di sini bahwasanya menunjukkan bahwa Arif itu puasa setiap hari Senin. Ini makna fi'il ya, menunjukkan makna mutlak dan tidak ada keumuman padanya. Namun apabila ada korina yang menunjukkan bahwasanya perbuatan itu dilakukan senantiasa, yakni terus menerus dilakukan. Misalnya dengan ditambah karena, ya, karena yasumu yaumal itsnain adalah dia misalnya yang disebutkan tadi siapa Muhammad atau Arif atau Yasumu yawmal Senantiasa puasa pada hari Senin. Kenapa? Karena karena memiliki faedah istimrar pada mayoritasnya. Namun keumuman dari kalimat ini tidak diambil dari fi'il dengan sendirinya yaitu fi'il yasum akan tapi diambil dari faidah yang dipetik dengan bantuan kana. Baik. paham. Dan insya Allah Taala dengan banyak kita menerapkan nanti. Setelah ini insya Allah kalau kita lewati dalil, kita lewati hadir akan saya tanyakan insya Allah Taala kalau ingat untuk menanyakannya. Apakah memiliki makna mutlak atau makna umum? Ya bedakan Mana umum yaitu syumul Mencakup semua afrodnya Ekonifera semua yang tercakup di dalamnya Sedangkan makna mutlak yaitu Yang dimaksud adalah syumul badali Yang mencakup Ya bisa Semuanya saling menggantikan Yang penting Misalnya akrib rajulan yang penting rajul Saling bisa menggantikan Baik rajul itu namanya Muhammad Atau si Amr atau si Z atau yang lainnya yang penting satu orang laki-laki. Paham? Insyaallah taala ini dulu ya. Jadi untuk masalah fiil pengertian insyaallah sudah biasa. Tapi ini faedah yang baru dalam usul fiqh ya wal fi'lu bi aksanihi yufidul itlaqa fala umuma dengan tanda kurung illa biqarina Sehingga jangan sampai dipahami sama sekali nggak bisa menunjukkan makna umum ini tidak. Ya bahwasanya PL dengan keseluruhan jenisnya asalnya memang menunjukkan makna mutlak. Tidak ada keumuman badannya kecuali apabila datang korinah datang suatu ya tanda-tanda kalau ini menunjukkan makna umum. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni ya dosa kesyirikan dan akan mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan. Ayyusyrakabi ya tidak akan mengampuni ya apabila dia disyirikkan. Ayyusyraka ini yusyraka ini fi'il ikhwanillah tapi memiliki makna umum. Kenapa? Karena dia bergabung dengan an ya ayyusyraka. Ditakwilkan menjadi nakirah isrokan. Ya, ini memiliki makna umum jadinya. Tapi dengan korina. Ya, dengan korina ketika dia bergabung dengan an. Karena an bergabung dengan fi'il mudhari' bisa ditakwilkan menjadi masdar. Nah, ternyata yang menunjukkan umum adalah masdar ini yang masdar adalah nakirah datang dalam konteks apa? Konteks penafian memiliki makna ya. Intinya pembagian isim tiga dari sisi penunjukan ya maknanya kalian ingat-ingat kemudian fiil asal makna yang memiliki makna mutlak yang tidak ada kemungkinan padanya sampai didapati koordinat yang menunjukkan umum. Nah, Barakallahu fiikum naktafi bihadza. Nah, kata-kata